Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa taslimin kathira, ba'd Sudah setelah semua Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir Dari kitab ala Jurumiyah Yaitu bab al-waqaf Bab tentang waqaf Al-waqaf adalah Qat'un nutqi suara memutus pengucapan ketika mengeluarkan akhir kalimat. Ja'a Zaidun ketika diwakafkan dikatakan Ja'a Zaid. Ja'at Fatimatun ketika diwakafkan Ja'at Fatimah. Ila akhirih. Itu apa? Wakaf memutus suara pengucapan ketika mengeluarkan akhir kalimat. Dikatakan oleh musannif rahimahullah yuqafu 'alal munawwani al-marfu'i wal majruri bihazfil harakati wa tanwini diwakafkan alal menawan di atas kalimat yang bertanwin akhirnya yang marfu dan yang majrur dengan hazil harakati wa tanwin membuang harokatnya sekaligus tanwinnya dibuang dua-duanya contoh jaa zaidun jaa zaidun di situ ada apa harokat i'rab domah yang pertama ada harokat tanwin yaitu pengulangan domah itu domah yang kedua ketika diwakafkan maka cara membacanya cara pengucapannya adalah dengan dibuang harokat dan apa tanwinnya dengan disukun jaa zaid itu prakteknya kalau selama ini kita baca ya harokat-harokat huruf akhir karena dalam rangka apa melatih i'rab kita ya jaa zaid marartu bi Zaid. Di sini Zaid yang pertama dalam kondisi bertanwin dan marfu, maka ketika diwakafkan dibuang tanda rofaknya dan tanwinnya. Pada contoh yang kedua marartu bi Zaid dia majrur dan bertanwin. Diwakafkan dibuang harokat i'rabnya dan tanwinnya. Dan dikatakan di dalam i'rabnya <tsk> jaa fi'lun mad fi'lun mad زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بسكون الوقف jadi Zaid fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah ya di atas akhirnya yang menghalangi munculnya dhammah muqaddarah adalah sibuknya tempat dengan sukun waqaf ah i'rabnya demikian وعلى المنون وعلى المنون المنصوب بإبدال بإبدال التنوين ألفا نحو رأيت زيدا dan diwakafkan di atas yang bertanwin dan mansub dengan mengganti tanwinnya alif dengan alif contoh ra'aitu zaidan ah kalau diwakafkan ya kalau diwakafkan maka diganti tanwinnya dengan alif ra'aitu zaida ya bukan Zaidan ataupun Zaid Zaida dibedakan yang mansub ini dengan yang marfu dan yang majrur jadi kalau kita hendak mewakafkan isim yang dia bertanwin dan mansub maka diwakafkan dengan cara mengganti tanwinnya dengan alif Fakadzalika tubdalu nunu izan alifan fil waqfi. Demikian pula diganti nunnya izan dengan alif ketika wakaf. Ya. Wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Kalau kita berhenti pada wa idza ya karena darurat misalkan, maka dikatakan wa idza ya. Wa idza kalau disambung maka dibaca nunnya. Demikian pula diganti nun idzan dengan alif ketika diwakafkan. Wa kadzalika nun taukid al-khafifah. Demikian pula nun taukid khafifah apabila diwakafkan padanya maka nun taukid khafifa diganti dengan alif dan dalam Al-Quran hanya ada pada dua tempat saja dari nun taukid khafifa ya walayakuna dengan lanasfa'a ya kalau kita berhenti pada contoh ini maka dikatakan walayakuna lanasfa'a Ya, la nasfa'a. Nun taukid khafifah tapi ditulis dengan alif. Ataupun ditulis dengan tanwin nunnya. Kemudian wa yuktabna kadzalik. Ya. Dan ditulis wa yuktabna kembali ke mana? Hah? Kembali ke Kembali mana? Hah? Apa? Kembali mana nun? Taukid. Wa yuktabna kadzalik. Maksud wa yuktabna kadzalik ditulis pula dalam kondisi demikian yakni kama yuqaf alal munawwan yakni sebagaimana dia diwakafkan ditulis dengan alif Ya, kama yuqaf 'alal munawwan sebagaimana diwakafkan pada yang bertanwin. La nasfa'an ditulis dengan apa? Tanwin. Sebagaimana wakafnya dengan alif. Sebutkan di sini ay kama yuqaf 'alal munawwan. sebagaimana tulisannya lah. Uh, ah, tulisannya itu sebagaimana bacaannya. Kalau di situ bacaannya lanas faa dengan alif, maka tulisnya dengan alif. Iya. Karena hukum asal pada penulisan setiap kalimat adalah sesuai dengan pelafazannya. Ya, seperti dalam contoh ana zaidun. Tulisan ana ditambahkan selanjutnya apa? Ana zaidun. Setelah nunnya dikasih apa? Alif kan padahal kalau dibaca pendek kan ana zaidun. Kenapa? Karena ketika wakaf dengan alif ana zaidun. Kemudian warahmatin bilha. Sedangkan wakaf ada contoh rahmah itu dengan hak warahmah karena ya tulisannya dengan tak marbutah. Maka dia diwakafkan di atas hak. Ya kemudian juga ada yang dikecualikan ya. Tadi disebutkan bahwasanya kalau ada isim yang bertanwin mansub maka diganti apanya tanwinnya dengan alif ini dikecualikan dikecualikan yaitu ketika yang bertanwin dan yang mansubnya itu mu'annas dengan tak contoh qaimatan maka ketika dinasubkan dibaca dengan hak qaimah bukan qaimata Jadi tanwinnya tidak diganti dengan alif bahkan dibuang. Dibuang. Rahmah di sini disebutkan rahmah diwakafkan dengan hak. Bukan hanya rahmah, bahkan setiap mufrad ataupun jamak muannas dengan tak taknis. Ya. Alismiyah al-muharrak ma qablaha lafzan ka qa'imah kemudian syajarah salah zakah mana syafa taurah ya ya semisal itu mufrad ataupun jamak muannas yang penulisannya dengan tak marbutwa itu maka ketika diwakafkan dengan dibuang ya tanwinnya harokatnya dan dibaca hak seperti tulisannya tulisannya kadang-kadang hak kan wal waqfu 'ala al manqusi wa yuqafu 'ala al manqusi al munawwan fi raf'i wal jarri bi hafiyai kemudian diwakafkan pada isi mankus yang bertanwin ketika rafa dan jar dengan membuang ya-nya ya contoh qad aslinya apa qadin dibaca qam marartu biqad ya aslinya apa qadin bertanwin Ja'a qab. Ketika rofa dibuang apa? Tanwinnya, maka dikatakan qab bukan qabin. Ketika majrur juga demikian, maradu biqab. Wa yajuzu itsbatuha. Ya. Boleh pula dengan menetapkan yaknya. Saya ulangi diwakafkan pada isim yang mankus yang bertanwin ketika rofa dan jar dengan membuang yaknya. Dikatakan qab bukan qadi. bi biqab bukan liqadi dan di sini dikatakan ya juz itsbatuha boleh pula menetapkan ya-nya qadi ja qadi marartu bi qadi wa yuqafu fi nasbi bi ibdal tanwin alifan nahwu raaitu qadhiya dan diwakafkan isi manqus yang bertanwin ketika nasab dengan mengganti tanwinnya dengan alif contoh raaitu qadhiya jadi kalau isi mankus yang menawan bertanwin mansub maka diganti. Iya. Diganti apanya? Tanwinnya dengan alif qadhiya. Wa in kana ghair munawwanin fal afsah syarrafa' wal jar al waqu' alaihi bi itsbatil ya. Adapun seandainya dia isi mankus ghair munawwan, ghair munawwan tidak bertanwin. Berarti beral ya Fal afsah maka yang lebih fasih ketika rafa dan jar adalah wakaf padanya dengan menetapkan ya. Contoh jaa al qadi. Itu yang lebih fasih. Wa marartu bil qadi. Jadi kalau tanpa tanwin yang fasih pada isim manqus itu diwakafkan dengan menetapkan ya. Jaa al qadi wa marartu bil qadi. Wa yajuzu hadwa dan boleh pula membuangnya boleh pula membuangnya. Ini dalam Al-Quran juga ada. Seperti Al-Kabirul Muta'al dibuang yaknya. Aslinya Al-Muta'ali. Juga contoh yang lain. Liunzira yawmat talaq. Ya, talaqi. Dibuang yaknya. Kemudian wa in kana mansuban fabil isbati la ghairu. Apabila isim manqus ya, isim manqus yang beral itu mansub ataupun apabila isim mankus itu mansub fabil maka dengan menetapkan apa hiyanya lahir tidak ada yang lain apa contohnya Hah? Contohnya apa? Yang mansub. Wa in kana mansuban fa bil itsbat la ghair. Kalau dia mansub maka hanya dengan apa? Menetapkannya tanpa yang lain. Contohnya apa? itu apa? Hah? itu apa? Ya mansub. Kalau tadi kan disebutkan kalau dia tidak bertanwin yang lebih fasih ketika rofa dan jar waqaf padanya dengan menetapkannya. Contoh jahal qawdi, maratu fil qawdi, dan boleh pula membuangnya. Kalau mansub fabil itsbati la ghair. Maka dengan menetapkannya, menetapkan apa ini? Iyaknya. Iya kan? Ditetapkan iyaknya. Tidak dibuang, Tidak boleh dibuang. itu al qawdi. Ada iyaknya. Ya kalau diwakafkan disukun kan al qawdi. Tidak boleh dibuang apa? Iyaknya Ra'aitul qadi, ra'aitu ad-da'i, lagi? Dan misalnya itu. Jadi kalau mansub dalam kondisi dia tidak bertanwin harus disertakan padanya ya. Kalau rafa dan jar yang lebih fasih dimunculkan ya-nya, boleh pula dihilangkan. Al-waqfu ala ta'i ta'nis. Kemudian waqaf di atas tak -ta Wa idza uqifa ala ma fihi ta'u fa in lam tughayyar nahu qamat. Apabila diwakafkan pada kalimat yang padanya ada ta'u ta'nis maka jika ta'u ta'nisnya sakinah sukun lam tughayyar maka tidak dirubah tetap dibaca seperti itu tak. Contoh qamat di sini taknya tak taknis yang sukun maka tidak dirubah bacanya tetap seperti itu qamat Wa in kana mutaharrikatan, kemudian apabila tak ta'nisnya berharokat, fa in kanat fi jam'in apabila pada jamak ya jamak mana fi salim fal as fal afsah al waqfu bita maka yang lebih fasih waqaf pada ta al muslimat wa ba'dhum yaqifu bilha ada juga sebagian orang Arab yang mewakafkannya dengan ha al muslimah tapi yang fasih dengan tak Wa in kanat fi mufradin apabila tak mutaharrika ini pada isim yang mufrad fal afsah al waqtu bil ha maka yang lebih fasih waqaf dengan ha. Contoh rahmah. Rahmatun dibaca rahmah. Ya baik ketika mansub, marfu ataupun majrur sama. Wa syajarah secara mutlak ya dibaca ha. Wa ba'dhum yaqifu bitta. Ada juga sebagian mereka orang Arab yang mewakafkan semisal ini isim mufrad muannas dengan ta mutaharika diwakafkan dengan ta rahmat syajarat وقد قرأ في وقد قرأ bi بعض السبعة sabah fi qouli ta'ala inna rahmatallahi قريب minal muhsinin. Dan semisal ini dibaca dalam kiroah ataupun waqad qara bihi telah dibaca dengannya oleh sebagian kira sab'ah. Dalam contoh firman Allah Ta'ala, Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Di mana diwakafkan dengan tak inna rahmat. Ya. Karena di sini juga tulisannya dengan tak. Ya, kalau biasanya kiroah menyesuaikan tulisannya. Tulisannya dengan tak ya dibaca taknya. Kalau dengan tak marbutoh dibaca hak. Selesai ya. Dengan ini pembahasan dari kitab ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham, silakan. Tentang wakaf. Apa? Ja'a Ja. Coba di Arab. Ja'a Ja'a filun madin mabni alal al mahalalahu la minal i'rab. Kemudian qob fa'il ya marfu alamat rafi dhammah muqaddarah gitu ala akhirih ataupun ala alya al mahdhufah mana min duhriya apa istighalul mahal bisukuni al waqaf jadi rafanya di atas ya yang dibuang eh yang lain yang mana? Ya, kalau sakta beda dengan wakaf. Contohnya apa? Halakani sultaniyah. Itu hak sakta ya. Yang ditanya kenapa? Ya dibaca sukun. Halakani sultaniyah. Ya fa'il itu. sultoni tadinya itu. sultoni sakta. Ya beda sakta. Kalau sahabat kan dilanjut ani sultaniyah. Lanjut. Apa ada sakta di situ? Yang ada kan ma'aghna'ani maliyah halaka mungkin itu kan. Ya. Itu hanya hak apa yang ditambahkan? Sakta ya. Jadi baca hak itu mah. Sukun juga dibaca sukun. Ya. Hisabiyah dan yang lainnya. Iya di sana kalau dalam ilmu tajwid itu ada wakaf. Ya berhenti murni gitu. Ada juga di sana sakta, hal ilmu tajwid ya. Berarti berhenti tanpa mengambil nafas. Ada juga ismam, ada juga raum. Kalau istilah dalam ilmu apa? Tajwid seperti itu. Ada ismam, sinastain, antum membaca nasta'in tapi bibirnya itu ada u-nya. Nasta'in cuma nggak terdengar gitu, hanya gerakan bibirnya saja. Kalau aku biasa nasta'in udah nggak ada. Tapi kalau ismam setelah macam nun antum bibirnya bentuk u, domah. Nah, seperti nasta'in u cuma nggak ada suaranya gitu. Tapi kalau misalkan rom, ya di situ ada harokat. Berapa? Dua per tiga atau berapa? Tiga per empat. cepat penuh kecil banget. Tapi di sini nggak dibahas ya. Coba nggak sulit kan wakaf kan? Apa antum pernah dengar itu? Sesuai dengan tulisannya aja. Tulisannya bagaimana gitu kalau dalam mushaf tuh? Mahiyah haknya di harokatnya apa? Iya, ada harokatnya nggak? Coba dicek ada harokatnya nggak? Ada rokatnya nggak cek? Ya pokoknya kalau Al-Quran bacaan sesuai dengan tulisannya. Tulisannya tak dibaca dengan tak. Diwakafkan dengan tak. Tamar butoh dibaca ha. Apa di situ Pak tulisannya? Yang musaf yang ini Madinah, jangan <laughs> musaf yang Hah? Ada? Apa di situ Mat? Bisa, Mat? Jadi kalau untuk praktek hiwar ya dengan seperti ini diwakufkan kalau di akhir-akhir itu. yang kita hidupkan semua dari awal itu memang lagi belajar Arab eh, kan. Lagi mengasah melatih Arab. Ya, kalau prakteknya disukut ataupun di wakofan sesuai dengan hukum-hukum dari setiap kalimat yang kita wakofkan Kalau Kalau nisa'a itu bagaimana nisaan ya mansub? Baca wakofnya dengan sukun atau apa? Dengan alif kenapa? nisa'a eh mansub kemudian mansub munawwan kan? Mansub munawwan. Apa? Enggak ada nggak ada rokatnya ya? ini Allah alam itu. Ya dengan ini selesai. Alhamdulillah bahasan dari kitab ini. Ya, terus diulang dan diulang, dimerojah kembali apa yang telah lewat. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya untuk jam setengah ini kita manfaatkan ya waktu yang tersisa membaca kitab itu wasil ya wasil Abdullah bila qaidil Arab sudah masing-masing punya kan kitabnya ya? Nanti langsung deh besok. Kalau nggak ada langan kita mulai. Ya. Tapi ini tetap di Murojaah ya. Tetap diulang-ulang di Murojaah ini subhanallah banyak faedahnya. Yang kita sampaikan baru sedikit. Ya. Itu pun kita ringkaskan saja. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum.